السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sebagian daripada terjemahan khutbah kaf Wahai hamba-hamba Allah renungilah Al-Quran sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kamu hadirkanlah hati kamu untuk benar-benar memahami janji Allah dan ancaman Allah yang tertera di dalamnya lazimilah untuk taat kepada Tuhan kamu itu adalah tugas hamba-hamba Allah. Berhati-hatilah daripada murka Tuhanmu Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menghancurkan orang-orang yang angkuh dan congkak. Sesungguhnya adab Allah adalah sangat keras. Inna batsya rabbika lasyadid. Tetapi sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha kasih sayang Wahuwal ghafurul wadud Dul arshil majid fa'alul lima yurid. Marilah kita berpikir di manakah orang-orang yang membangun bangunan yang megah itu sekarang? Mana orang yang pernah membangun bangunan yang menjulang itu? Di manakah pemimpin-pemimpin yang dahulu pernah berkuasa itu? Apakah dia tidak mengetahui atau masa bodoh bahwa dia dahulunya merasa tidak akan mati? Selama-lamanya hidup di atas dunia ini? Apakah dia meragukan akan coba anak kecil-kecil di, dipindah. Apakah dia menyangka bahwa Tuhannya akan sulit untuk membangkitkan setelah kehancuran dia dalam kuburnya? Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat manusia dalam awal penciptaannya dari setetes tetesan mani bahkan Nabi Adam yang tidak ada sama sekali kemudian manusia itu mati dan hancur dibangkitkan kembali apa bedanya apakah Allah maha mampu dalam menciptakan kemudian Allah tidak mampu untuk kebangkitan karena itu jadikanlah saat-saat kamu itu adalah sebagai peringatan bagi kamu dahulu ada orang-orang yang pernah hidup seperti kamu dan mereka telah meninggalkan dunia ini Cahaya mereka, mereka hidup bagaikan matahari dan bulan. Tapi mereka redup sekarang, saudara. Harta mereka sudah dikuasai orang lain. Anak-anak mereka mungkin tidak peduli kepada orang tuanya dan keluarganya yang sudah meninggalkan mereka. Istrinya mungkin sudah bersenang-senang dengan suami yang baru atau sebaliknya. dan bagaimana ketika mereka dalam keadaan kubur sekarang mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dahulu yang sudah dinikmati oleh orang-orang generasi setelah mereka. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah telah menciptakan manusia dan aku Allah mengetahui apa yang telah di lintaskan dalam diri mereka. Aku maha mengetahui apa yang dicita-citakan, direncanakan oleh hati manusia. Dan aku Allah lebih dekat daripada manusia itu daripada urat nadi lehernya. Apakah mereka tidak yakin bahwa harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia ini tidak yakin bahwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah? Apakah yang ia lakukan, yang ia perbuat itu tidak akan di hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qalin illa ladahi raqibun atid. Setiap manusia maka Allah telah memerintahkan dua malaikat kanan dan kiri, raqib atid yang selalu mendengar ucapan kamu yang selalu memperhatikan perbuatan kamu. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh manusia kecuali tercatat oleh Raqib Atid. Tahukah kamu jika mati itu datang kepada kamu siapa yang akan bisa menghindar darinya? Kekuasaan apa yang akan menghalanginya? akan menyambar kamu bagaikan petir saudara dan di situ kamu akan menjadi orang yang menyesal karena meninggalkan dunia yang kamu kumpul-kumpulkan itu yang kamu bangun itu yang kamu banggakan itu dan juga kamu akan menyesal karena akan menghadapi akhirat tanggung jawab yang besar nantinya bukankah kalau kita kehilangan keuntungan menyesal saudara, apalagi kehilangan surga nantinya. Bukankah beberapa rupiah akan menjadi merupakan harapan kita sebagai keuntungan wakif maghrif ridho Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wajaat sakratul maut bil haqq Dzalika ma kunta minhu tahid. Benar-benar sakaratul maut akan datang kepada kamu. Pasti akan menjemput kamu dimanapun kamu berada. Sekalipun kamu berlindung di dalam benteng yang kokoh. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah benar-benar akan datang menjemput kamu itu al-maut dalikam ma kunta minhu tahid itulah yang kamu selalu menghindar darinya sakit selalu diobatin berusaha bahkan ke luar negeri apapun diikuti nafsunya apa akhirnya saudara al-maut pasti akan menjemputnya Akhirnya orang yang tinggal dalam rumah yang mewah itu ternyata setelah kematian itu menjemput akan tinggal dalam kuburan yang sempit, Saudara. Akhirnya orang yang dikawal di mana-mana itu, yang selalu dikerumuni orang banyak itu, yang selalu duduk bersama anak-anaknya bercanda gurau bersama istrinya, ternyata dia akan hidup sendiri dalam kuburnya, Saudara. Dia bagaikan orang yang dipenjara untuk menunggu hari kebangkitan nanti. Wa nufikha fis-sur. Dalika yaumul wa'id. Dan nanti sang sakala akan ditiupkan. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israfil meniupkan sang sakala, maka itulah hari kebangkitan Disitulah Allah akan mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah hancur lebur dalam kuburnya. Wajahat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap manusia ada yang mengawal nantinya. Ada yang menggiring. Dan nanti seluruh tubuhnya akan menjadi saksi atas perbuatannya. Yaumata syahadu alihim alsinat uh, yaumat al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun seluruh tubuhnya akan menyaksikan tangannya apa yang diperbuat akan menjadi saksi kakinya juga demikian bahkan kulit-kulitnya akan bersaksi atas perbuatannya tahukah anda di hari itu saudara anda akan menghindar dari anda. Dia akan melupakan persaudaraan. Hari itu teman akrab akan menuntut kepada anda. Dia akan lupa janji pertemanan. Bahkan yang anda cintai. Mereka yang anda lulukan pagi hari dan siang hari kamu, malam hari kamu, yang selalu kamu pikirkan, mereka akan melupakan kamu. Kenapa? Karena hari itu hari yang sangat dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrihim minhum sya'nun yughni. Kamu sendiri akan melupakan anak-anak kamu. Kamu sendiri hari itu akan melupakan istri-istri kamu. Mereka juga akan melupakan kamu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna 'anka ghita'aka fa al-yawma hadid. Dulu di atas dunia kamu lupa Allah akan menyatakan dulu di atas dunia kamu lupa tentang hari ini. Kamu tidak ingat hari ini dan sekarang sudah dibuka oleh Allah. Kamu saksikan dengan mata kepala kamu. Bagaimana yang kamu cintai? Mana harta benda kamu? Mana pangkat kamu? Mana kejayaan kamu itu semuanya? Mana kerajaan kamu itu semuanya? Disitulah manusia akan melelehkan air mata. Disitulah manusia akan menyesali perbuatannya dan di situ dia akan menyaksikan bagaimana neraka jahanam ada di hadapannya api yang menyala-nyala siapa yang akan menolong saat itu saudara akan lari kemana dia daripada siksa Allah wa qala qarinuhu qarinuhu hadza maladaya atid maka malaikat yang selalu mengawal dia menyatakan ini ini orang yang hadir di hadapan kita yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang selalu lupa kepada Allah akan menyesal. Mereka akan menangis. Bahkan tangisan itu tangisan darah, Saudara. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-qiya jahannam kulla adid. Wahai Rakib Atid lemparkan ke neraka jahanam semua orang-orang kafir yang menentang kepada Allah malaikat Malik merintahkan untuk dilemparkan ke neraka Allah mereka maka malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka jahanam bergegas untuk menyiksa mereka orang-orang yang zalim orang-orang berbuat berbuat maksiat orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan neraka benar-benar ganas saat itu bagaikan keganasan daripada seekor singa yang sangat lapar saudara menyambut orang-orang yang lupa kepada Allah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka raja presiden maka semua orang yang terhormat akan menjadi hina saat itu ketika dia digiring ke neraka Allah untuk disiksa Alladhi ja'ala ma'allahi lan akhar lemparkan orang yang kafir kepada Allah yaitu orang yang menjadikan Tuhan bersama Allah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alqiyahu fil adabis syadid lemparkan dia untuk menerima adab yang pedih ketika digiring ke Jahannam, maka di situ dia harus melewati jembatan sirat yang lebih kecil daripada satu rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tahukah Anda bahwa hari itu adalah hari akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala manusia walaupun dalam urusan yang sepele. Di situ manusia akan benci kepada setan padahal dahulu dia menjadi orang yang selalu mengikuti ajakan setan. Dia menyatakan kala karinuhu Dia menyalahkan setan. Ya Allah, aku dipengaruhi sama setan. Aku dibujuk sama setan. Maka setan pun menjawab, kala karinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Allah, Kata setan, aku tidak menyesatkan dia. Dia tahu itu perbuatan haram. Dia mengerti itu adalah dilarang oleh Tuhannya. Aku tidak menyesatkan dia. Dia aja yang memang sudah jesat. Dia jauh daripada ajaranmu. Ketika aku mengajak, dia yang menyambut. Bukan salahku, salahnya dia, kata si setan. Maka Allah menyatakan, La tahtasimu ladaya gadam tu ilai bil wa'id. Setan eh, maka Allah menyatakan, enggak usah kamu saling menyalahkan di sini. Enggak usah. Ini salah setan, setan menyatakan salah dia, enggak usah. Aku telah dahulu memperingatkan kamu tentang hari ini. Para rasul menerangkan, para ulama menerangkan, orang-orang soleh menerangkan ma yubaddalul gaulu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid yang halal udah diterangkan yang haram udah diterangkan yang dosa udah diterangkan udah tahu kamu tahu nggak usah saling menyalahkan sudah menjadi keputusan aku kata Allah tidak akan dirubah lagi keputusannya dan aku tidak membolimi hamba-hambaku siapa yang maksiat Siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir, maka dia harus menerima adab Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ mereka akan menjadi orang yang betul-betul kehilangan akal. Tidak ada lagi yang cerdas. Tidak ada lagi yang intelektual saat itu, Saudara. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari itu Allah menyatakan kepada Jahannam, udah penuh orangnya. Maka Jahannam pun menyambut, masih siap untuk ditambah ya Allah. Disitulah orang-orang munafik akan menjerit-jerit. Disitulah orang-orang kafir akan meratapi. Adapun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sadiqin, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id disediakan oleh Allah surga bagi orang yang bertakwa tidak jauh saudara orang-orang kafir itu orang-orang munafik itu digiring ke neraka sambil melihat surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa mereka menyaksikan bagaimana kenikmatan surga maka benar-benar akan semakin tambah penyesalan mereka akan semakin tambah kesedihan mereka. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang beriman kepada Allah juga dalam keadaan terkagum-kagum ketika dia memasuki surga Allah. Allah maj'alna minhum. Bagaimana melihat kenikmatan yang tiada taranya? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala galbi besar maka mereka dinyatakan lahum mayasyauna fiha waladaina mazid bagi mereka orang bertakwa dapat berbuat apapun di dalam surga bahkan aku Allah mempunyai kelebihan kenikmatan daripada yang sudah ada dalam surga yaitu ridha Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai hamba Allah pikirkan di antara dua kelompok ini. Manakah kita masuk dalam dua kelompok ini? Zaman-zaman waktu kamu sehat sampai kamu menjadi orang yang banyak sakit untuk apa? Kenikmatan dunia akan munah, punah. Kenikmatan akhirat akan kekal, Saudara. Karena itu inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Peringatan ini akan bisa manfaat kalau masih hata masih punya hati nurani, Saudara. Orang yang benar-benar yakin terhadap janji Allah mendengarkan pasti dia akan bergairah untuk masuk surga dan khawatir masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mungkin hanya beberapa hari atau beberapa jam lagi akan meninggalkan kita. Tidakkah kita menyesali bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita? bulan di situ masjid-masjid menjadi ramai bulan di situ lisan-lisan manusia banyak berzikir dan bertahmid kepada Allah bulan bagaimana salatut tarawih dilakukan oleh yang tua yang muda yang laki dan perempuan bulan kamu lihat hamba Allah ruku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala bulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa. Bulan keberuntungan, Saudara. Bulan di mana kita sanggup banyak menghilangkan meninggalkan menghindari banyak perbuatan dosa. Karena itu berhalaplah kepada Allah untuk bisa bertemu bulan ini di tahun yang akan datang. Assalamualaikum ya syahr Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan dan kami berharap bertemu dengan Anda lagi wahai Ramadan. Maka beruntunglah orang yang mau sekarang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan saat-saat sisa-sisa saat-saatnya di atas dunia ini. Dan dia mengkoreksi daripada waktu-waktunya yang sudah berlalu. Dan dia mau berpikir sebelum ia meninggalkan dunia ini. Coba pikirkan, mungkin ada beberapa orang yang tahun yang lalu pernah hadir di majelis ini. Mungkin ada yang pernah hidup di Ramadan di tahun yang lalu. Dan mereka sudah meninggalkan kita. Sudah dijemput oleh Al-Maut. Sudah dijemput oleh Israel. Dan dia tinggal sekarang di dalam kuburnya. Tahukah Anda apa yang dia bawa? Mobilnya, sertifikatnya, duitnya. Ternyata yang dia bawa adalah kafan. Kemudian yang dia, yang dia bawa kapas, yang ia bawa kapur barus. Mereka telah meninggalkan dunia ini dan mereka sudah ditawan dalam kuburannya. Apakah manfaat harta benanya sekarang? yang disimpan itu? Apakah mereka masih menghitung? Karena itu, wahai manusia yang akan menyusul, wahai orang-orang yang lupa, lihatlah masa depan kamu. Berhati-hatilah. Jangan sampai Ramadan ternyata nanti menghadap kepada Allah menyaksikan bahwa kamu tetap berbuat dosa di dalamnya. Jangan sampai Ramadan nanti menghadap kepada Allah ternyata kamu tetap maksiat kepadanya. Karena itu tidak ada yang paling manfaat dalam kehidupan ini kecuali kita sadar bahwa kita akan mati dan kita persiapkan untuk itu dengan amal-amal soleh. Inilah sebagian arti daripada khutbah gav. Semoga Allah membuka hati kita semuanya. Dijadikan orang yang sadar dan bisa menggunakan seluruh yang kita punya untuk setelah kita meninggalkan dunia ini. Marilah kita bangun kuburan kita dengan amal soleh. Mari kita persiapkan hari hisab itu dengan amal soleh. Mari kita menghadap Rasulullah nanti di hari kiamat dengan banyak amal soleh. Mari kita menghadapi hari yang di situ banyak orang menangis dengan senyuman. Mari kita perhatikan fukara wal masakin. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita. Mari kita perhatikan anak-anak yatim. Keluarkan harta anda. Keluarkan, amalkan ilmu anda. Karena itu yang akan manfaat ya hadirin. tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada itu surga tempat yang nikmat itu kata Allah aku sediakan bagi orang yang tidak gila ketinggian di atas dunia tidak ambisi dengan kekayaan di atas dunia tidak ambisi dengan jabatan di atas dunia karena itu mari kita jadikan apa yang kita punya ilmu, jabatan, harta kekuatan, semua untuk hari kiamat untuk supaya mendapatkan ridho Allah dan kita menjadi orang berbahagia ketika dalam alam kubur dan sudah berpuluh-puluh tahun kita lalui hidup di atas dunia mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita punyanya sehat wal afiat zahir maupun batin ya Allah ya Allah ya Allah kami semuanya berkumpul di majlis ini tiada lain kecuali berharap ridhamu ya Allah Ya Allah berkat Al-Quranul Karim Ampuni semua dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah berkat Al-Quranul Karim Maafkan segala kesalahan kami Ya Allah Ya Allah berkat Quranul Karim Jadikan kami orang yang mampu Menjaga diri kami dan keluarga kami Daripada maksiat kepadamu Ya Allah Ya Allah beri kekuatan kami berkat Quranul Karim Untuk bisa memanfaatkan sisa umur kita Dan yang kami miliki Untuk mendapatkan ridhamu dan rahmatmu Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, jadikan kami satu sama lain saling menyaksikan, saling menyaksikan atas kebaikan kami, Ya Allah. Ya Allah, lindungi kami daripada rayuan dan bujukan setan. Ya Allah, lindungi kami, Ya Allah, daripada pengaruh duniawi. Ya Allah, jadikan kami orang yang soleh, orang yang bisa membahagiakan dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh ya Allah Anak yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat ya Allah Jadikan mereka orang-orang yang bisa membahagiakan, membahagiakan hatinya Rasulullah. Hatinya salafus soleh. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, keluarga kami. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mengikuti kebenaran. Mengikuti petunjuknya. Petunjuk, petunjukmu ya Allah. Dan petunjuk Rasulmu saw Ya Allah, orang tua kami. Ya Allah, beri panjang umur, sehat walafiat afiat. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada mereka. Jadikan kami anak-anak yang bisa mendapatkan ridho orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang engkau ridhoi dunia sampai akhirat. Engkau muliakan dunia sampai akhirat. Saudara-saudara kami yang menderita, ya Allah. Ada di Palestine khususnya, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Lindung mereka daripada musuh-musuhmu, ya Allah lindungi mereka daripada kaum yang engkau kutuk Ya Allah Dan dikutuk oleh para nabi-nabimu Ya Allah Jadikan mereka orang yang selamat dunia sampai akhirat Amin Allahumma amin Amin Allahumma amin Hadirin sekalian rahmatillah Allah Acara khutmul Quran dari hari malam per malam sudah kita lalui dan ini ada yang terakhir karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Pasuruan yang telah membantu. Demikian juga pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah membantu, bahkan menganggarkan dana untuk acara ini. Bukan acara ini, setiap malam, mulai malam 9 ya, sampai malam 29. Dari masjid ke masjid kita keliling. Kemudian juga Polres Pasuruan Kota yang memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengawal Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga demikian, Satpol PP Kota Pasuruan, Kodim 0819 Pasuruan, Banser Kota dan Kabupaten Pasuruan, relawan PMI, SPK, segenap panitia pelaksana khutbah Quran pusat dan daerah, semua pihak yang mendukung acara khutbah Quran, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda pahala yang besar dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan panjang umur tahun yang akan datang bisa kita laksanakan ini semua lagi amin ya rabbal alamin kami mohon maaf kepada semua yang merasa terganggu pengguna jalan, masyarakat dan PKL atas acara ini yang jelas kami tidak ingin mengganggu anda tapi kami ingin memberikan manfaat kepada umat Islam yang ada di Pasuruan Hadirin sekalian rahmatin Allah, pengumuman hasil penggalangan dana untuk saudara-saudara kita ada di Gaza. Mulai uh, hari ke malam kelima sampai saat ini adalah berapa ini? 127 juta 921.500 belum malam ini karena itu kami minta nanti Anda peduli. Mungkin malam ini malam Lailatul Qadar insyaallah. Maka sedekah Anda di sini akan dilipat gandakan seperti seribu bulan. Dan itu mereka membutuhkan bantuan Anda. Karena itu nanti cari kotak yang sudah disediakan ada di jalan untuk untuk di masjid ya. Uh, anda untuk sumbangkan di situ Mungkin itu sedikit dari Anda, Anda tidak butuhkan di sini, tapi mereka sangat membutuhkan dengan Anda. Semoga insya Allah berkat rahmat Anda kepada mereka, Allah akan merahmati Anda dunia sampai akhirat. Ya Permintaan surat Al-Fatihah untuk Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dan Ahmad bin Hadi Al-Hasni. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesembuhan juga Al-Walidah. Nah, Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan panjang umur, sehat walafiat. Demikian juga kita semuanya, keluarga kita dan kita yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Al-Fatihah.